Drama singkat Radio Muslim Memurnikan akidah Menebarkan sunnah dan mudah-mudahan ya tatkala kita mempelajari asma Allah Subhanahu wa taala satu persatu ya kita pun semakin mendalami tentang asma Allah Subhanahu wa taala tentang sifat Allah Subhanahu wa taala kita akan mengetahui hakikat dari perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam Ya innalillahi tis'atan wa tis'in asman man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama Man ahsaha, ahsa yuhsi itu artinya menguasai, ya memahami, menghafalkan, mengamalkan, ya mengagungkan 99 nama tersebut dakhalal jannah kata Nabi masuk ke dalam surga. Kenapa? Balasannya begitu besar masuk ke dalam surga. Ternyata ketika kita mempelajari asma Allah kita pun semakin beriman, kita semakin kuat ya, semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian akan kita wujudkan dalam amal kita masing-masing. Ibadah kita semakin baik, ya ittiba kita, ikhlas kita semakin baik ya di mana kita akan meraih kebaikan dari mempelajari asma Allah Subhanahu wa taala. Baru saja Anda menyimak saja drama singkat Radio Muskat.